Hari, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, silakan Pak. Ah, ini pemerintah harus segera membuat satu standarisasi, walaupun penekanan guru itu dari berbagai departemen maupun swasta, tapi kalau pemerintah punya standar, itu kan bisa semua sama. Karena pemerintah nggak punya standar, itu terjadi ketimpangan guru-guru yang ada di pedalaman, agak jauh, timur, di Papua dan sebagainya tentu berbeda kemampuannya dengan guru-guru yang ada di ibu kota. Akibatnya yang murid-muridnya juga sama, menerima pendidikan dari gurunya yang eh, tidak standar. Nah ini dari dulu sudah banyaklah ahli-ahli pendidikan yang sudah memberikan saran agar itu eh, itu distandarisasi. Nah yang silakannya udah pendidikannya nggak standar, gurunya nggak standar, tapi ujian nasional standarisasi ini ada standar ganda yang diterapkan oleh pemerintah ini yang perlu harus dirubah kalau standar gurunya nggak sama ya ngapain ujian nasional yang standar uh, uh, pertanyaannya sama gitu loh antara Jakarta dengan di daerah pedalaman pedalaman ini harus rembuk nasional lah ini Dewan Pendidikan Nasional harus rembuk nasional semua departemen duduk bersama coba cari solusinya gitu loh kalau nggak kesian anak-anak kita ini mau kemana gitu loh udah sekolah mahal-mahal mutunya nggak tentu gitu walaupun kota yang sama beda-beda mutunya gitu loh terima kasih halo Pak Dibio ya selamat sore Pak jawabnya begini Pak kasih tahu Menteri Kejangka Oh, guru-guru harus di training tiap bulan ataupun tiap tahun atau tiap eh, eh, satu semester mengenai masalah evaluasi belajar anak-anak. Kedua, metodologi eh, pendidikan harus dirubah. Tidak disampaikan hanya dari komunikasi guru ke murid, tapi murid dia dituntut aktif memberikan prestasi. Jadi pendidikannya itu hanya searah sekarang ini. Jadi seolah-olah anak di sepatu hanya untuk mengingat-ingat. Tapi sebetulnya harusnya dia juga harus mengumpulkan pendapat dan mempunyai pemikiran yang gitu. Nomor tiga Pak, Jangan lupa ditingkatkan gajinya. Gajinya itu selain diganti nggak dibayar. Termasuk juga overtime-nya. Oh, termasuk hadiah, bonus, eh, dan macam-macam yang berkenaan dengan tunjangan guru. Dengan samping itu juga masalah kesehatan guru. Dan eh, sarana lain adalah perumahan guru dan sebagainya. Jadi mereka bekerja rajin dan baik. Serta memberikan metodologi belajar yang benar gitu Pak. Jadi nggak main-main gitu. Terima kasih. Halo Pak Jaya kalau kalau saya berpendapat begini ya masih dari departemen pendidikannya itu harus direformasi itu, itu kalau menerima pegawai itu kebanyakan masih KKN terus ya kami itu kurang profesional Dan, gitu aja Terima kasih Pak Jeno. Selamat malam Pak Ido Selamat malam Bu Iya silakan Bapak Kalau menurut saya ya banyak eh, bukan hanya dari eh, pemerintah pusat, pemerintah daerah itu juga kata-kata uh, eh, sebagian daerah itu tidak kurang support untuk dari pendidikan guru itu, kualitas guru. Jadi kata-kata apa membiarkan rakyatnya itu jadi bodoh atau apa gitu. itu. Coba itu uh, daerah-daerah di Pulau Jawa dan sebagainya itu. Jadi kata-kata pemerintah kabupaten kurang peduli terhadap pendidikan tentang kerja ya, terus jadi doang kita DPR tidak kalau kita coba aja dari daerah sekitar Pulau Jawa Pulau Jawa Jawa hmm. dan uh, guru itu sebetulnya uh, eh, sebagian juga ada yang punya niat baik kalau asalnya eh, APBN, APBD kadang-kadang kurang cukup. kapal buat uh, program yang lain 20 persen itu kadang-kadang apa tuh 20 persen untuk pendidikan. Mm-hmm. kadang-kadang eh, bisa pindah di otak otak itu. Itu masalah kita apalagi. Terima kasih Pak Ido. Selamat malam Ibu Eni. ini masalah guru ya Ibu ya. Betul. Eh, saya lihat ya Bu ya. Guru zaman dahulu dengan guru zaman sekarang Cara pendidikannya beda sekali Ibu Waktu saya kecil saya sekolah Itu guru-guru tidak matang Bu ya untuk apa menerima les-les apa tapi kalau zaman sekarang guru-guru tuh Bu ya, dia orang ya pada terima anak-anak les murid. Kalau zaman dulu anaknya tidak pandai ya gini ah, ini, itu dikasih pelajaran tambahan. Hmm. Nah sekarang dari pemerintah juga itu kenaikan gaji guru juga mesti diperhatikan. Terus eh, mutunya pendidikan di Indonesia itu memang masih rendah ya Ibu dibandingkan dengan di luar ambil contoh contohnya ibu ya kalau di luar negeri kebetulan saya anaknya bekas sekolah di Kuala Lumpur ya bu ya mm-hmm. itu pendidikannya ya bu ya. kalau kita ambil mata kuliah misalkan mata kuliahnya manajemen atau finance gitu ya segala pelajaran maaf deh bu ya mm-hmm. agama tidak ada bu mm-hmm. jadi itu fokus untuk pelajaran itu aja gitu loh bu jadi anak tuh nggak terlalu banyak menghafal yang penting dia tuh eh, apa nih apa namanya bukannya teori gitu bu jadi kerja nyata gitu baik. kalau di Indonesia kan hanya teori kerja nyatanya nggak ada baik terima kasih ibu